Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu kita telah sampai kepada pembahasan di mana penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan syubhat al syubhat al kuburin yaitu para penyembah kubur yang mereka berdalil dengan perkataannya Ibnu Qayyim. Nah, ini global dari pembahasan kita, Pak. Ya. <clears throat> Kalau kemarin kita telah e, membaca keterangan penulis yang membantah syubhat kuburiyun yang berdalil dengan kalamnya Ibnu Taimiyah. Ya, jadi mereka berdalil dengan <clears throat> ucapan para ulama kita. Ya. Bahkan bukan main-main mereka bisa dapetin ya penggalan yang mendukung pendapat mereka dari peribadatan kepada selain Allah sampai dari ucapannya sekelas Ibnu Taimiyah. Ya. Sampai dari ucapan sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itu sudah selesai. Dan adapun pembahasan kita sekarang itu tentang bantahan beliau terhadap pendalilan mereka. Yang berdalil dengan ucapannya Ibnu Qayyim. Ya. Intinya bahwa mereka dapati pada perkataannya Ibnu Qayyim di mana ketika beliau sedang menyinggung syirik kecil, syirik asghar, di situ beliau ya berbicara tentang sujudul murid di syekh. Sujudnya murid kepada guru. Sehingga dari situ mereka memahami bahwa sujud kepada selain Allah itu termasuk syirik asghar. Ya. Ini permasalahannya. Nah, jelas itu jadi perkara besar. Ya, kenapa? Karena dari situ mereka berdalih bahwa perbuatan-perbuatan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu bukan kufuran Ya. Ini intinya, Pak. Nah, kita akan baca pada halaman 233 ya. Di cetakan syarah, adapun di cetakan tahqiq yang saya pegang di halaman 142. Itu ketika Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sedang berbicara tentang syirik akbar, tentang syirik besar. Baik. Tsumma qala katanya. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, "Wal Qur'anu mamlu'un min amsalha wa nudara'iha. Walakin nudhara'iha." ولكن أكثر الناس لا يشعرون waqii tahtahu aw tadammunuhu lahu. Wa yadhunnunahu fi naw'in wa fi qaumin qad khalau wa lam yuqibu Telah beliau Ibnu Qayyim membawakan ayat dari surat Saba ayat yang ke-22 sampai 23 di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lemahnya sesembahan orang-orang musyrikin bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun dari penguasaan terhadap alam semesta dan tidak pula mereka memiliki andil dalam penciptaannya. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dan Al-Qur'an katanya itu dipenuhi dengan ayat-ayat yang seperti ini. Ya, dipenuhi dengan ayat-ayat yang seperti ini dan yang semisal dengannya. Itu yang menerangkan tentang batalnya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya firman Allah taala ya, ketika menjelaskan lemahnya sesembahan musyrikin, Allah Subhanahu wa taala memberikan analogi ya. Dalam Al-Qur'an dia mengatakan ya, kata Allah Subhanahu wa taala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun apakah mereka yang menciptakan ataukah mereka itu diciptakan ya artinya kondisi bahwa sesembahan musyrikun itu adalah ciptaan, berarti mereka tidak menguasai penciptaan. Dan yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Ya, ini suatu hal yang logis. Dimana yang berhak diibadahi hanya yang dicipta, hanya yang menciptakan. Adapun yang diciptakan tidak memiliki alasan ya, ataupun sebab ya, di mana dia jadi berhak untuk diibadahi. Ya. Seperti itu. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang senada dengannya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya akan lemahnya sembahan musyrikin Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan yaslubuhumud dhubabu la yastangkiduhu min. Kalau lalat mengambil sesuatu darinya mereka tidak bisa ya mengelak darinya. Dha'ufat talibu wal matlu Amat lemahlah ya yang diminta dan yang meminta. Ya, karena orang-orang musyrikun meminta hajat dan kebutuhannya kepada siapa? Selain Allah. Pada berhala, pada orang soleh. Ya. Seperti itu. Jadi Al-Quran itu penuh. Ya, diisi dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang apa? Tentang batilnya peribadahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau, Qala walakin aktsarun nas. Nah ini beliau berbicara tentang kondisi kita. Kondisi di zamannya nih. Kondisi umat Islam di zamannya. Ya, di mana mereka melihat ke dalam Al-Qur'an ya tentang kesyirikannya musyrikin. Kemudian melihat perbuatan yang sama di zamannya ya. Namun tidak bisa ya mengkoneksikannya. Nah, Dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Kita melihat kesyirikannya musyrikin, kita lihat juga perbuatan yang sama dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, tapi kita nggak bisa mengkoneksikannya. Dan ini sudah di sudah di ya disinggung oleh Ibnu ya. Di masanya beliau katakan akan tapi kebanyakan manusia katanya la yash'uruna bidukhulil waqi'i tahtahu. Enggak merasa bahwa realita itu ya sebenarnya dia sedang alami realita yang disebutkan oleh Al-Quran itu dia sedang alami sekarang. La yash'uruna Nabi Ruhul waqi'i tahtahu. Ya. Bahwa dirinya sedang mengalami realita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia nggak merasa kebanyakan manusia. Ya. Wa wa yadhunnunahu fi naw'in wa fi qaumin qad khala Dan mereka menyangka bahwa kesyirikannya musyrikin itu hanya terjadi pada satu jenis kesyirikan atau terjadi pada satu kaum yang sudah berlalu dan tidak ya memiliki ahli waris. Ya, tidak memiliki penerus. Ya, artinya ya udah itu kesyirikan dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang nggak terjadi lagi. Adapun yang terjadi sekarang itu kesyirikan yang berbeda katanya. Tidak sama. Ya. Sehingga mereka mempunyai ya pandangan yang ya pandangan sendiri, kemudian memiliki sikap sendiri, ya, memiliki penilaian sendiri, padahal kesyirikannya adalah itu-itu juga. Itu yang dahulu dilakukan di zaman Nabi, itu juga yang dilakukan di zaman di zaman dia sekarang ini. Nah, Ibn Qayyim bicara tentang kondisi muslimin di zamannya. Di mana kebanyakan orang nggak merasa. Kalau yang disinggung oleh Al-Qur'an itulah yang ada di zaman dia. Nah, kira-kira seperti itu juga nggak Ya. Baik. Lanjutnya kata beliau qala wa hadha huwa alladhi yahulu bainal qalbi wa bain fahmil Qur'an dan inilah yang yang menghalangi antara hati manusia dari memahami Al-Qur'an. Apa itu? Yaitu dia membaca Quran tapi tidak mengambil iktibar untuk apa? kehidupannya. Ya, Apakah dia membaca Al-Quran kemudian dia ambil pelajaran darinya hanya dalam hukum sholat? Ya. Hanya dalam hukum zakat, hanya dalam hukum waris, hanya dalam hukum duyun misalnya, hanya dalam hukum akhlak, tapi dalam masalah kesyirikan, oh itu mereka sudah lalu. Ya, kaum tersebut sudah lewat, nggak ada lagi sekarang. Ya, kalau sekarang mereka, ya seperti yang dikatakan oleh sebagian Ya, kalau dulu mereka orang kafir asli, kalau sekarang adalah mereka aslinya orang Islam. Sehingga mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, mereka memiliki penilaian-penilaian sendiri. Wala amrullahi in kana ulaika qad khalau. Demi Allah, kalaulah mereka itu telah berlalu, faqad warathahum man huwa mithluhum. Sungguh mereka telah ya, mewariskan orang-orang yang seperti dengan mereka. Walaupun mereka telah berlalu, musyrikun itu sudah lewat, tapi ada penerusnya. ausharul minum minnum. Dan penerusnya ini mungkin sama atau lebih jelek darinya. Au atau kurang dari itu. Wa tanawala al-Qur'an lahum katanawulihi liulaik. Dan Al-Qur'an berbicara tentang mereka sama seperti berbicara tentang orang-orang sekarang. Lihat. Ya, jadi yang menjadi ibrah menjadi ukuran adalah apa? Perbuatannya. Jadi nah, antara syubhat mereka katakan orang musyrikun dulu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan pelaku kesyirikan di zaman sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Dia lupa bahwa orang Kristen juga mengucapkan la ilaha mengucapkan la ilaha illallah enggak? Ya, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ya alla na'budu illallah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kembalilah kalian maksudnya kepada ahli kitab kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. Itulah ilah Allah atau bukan? La ilaha illallah. Jadi amru khatir, perkaranya bahaya. Ya, nah, tapi sebagian orang yuhawwinil amr, menganggap masalahnya ringan, menganggap perkaranya enteng. Ya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi mengatakan ya bahwa seorang tidak menjadi kafir kecuali kalau ada fatwa ulama. Subhanallah. Kemarin saya ngajar di Masjid Al-Kausar. Ada pembahasan tentang ya pembatal-pembatal tayamum. Ya. Sebuah kitab yang kecil. Ya, kitab kecil yang dibaca oleh Sighar Talabatul Ilm. Safinatun Najah. Ya, atau bukan Safinatun Najah uh, matan ghaya wa taqrib. Ya, di situ disebutkan di antara pembatalnya riddah. Kemurtadan. Ya. Pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal wudu katanya. Wujudul ma, adanya air. Ya. Di luar waktu salat. Ya. Dan yang ketiga riddah, kemurtadan. Ya. Oke, sekarang kalau dalam masalah ya seseorang batal Islamnya ya, untuk menentukan bahwa tayamumnya batal, bahwa sholatnya batal. Ya. Untuk itu dia harus yantazir fatwa min ali. Harus menunggu fatwa dari ulama. Sedangkan dalam masalah ya, bahwa pembatal tayamum adalah pembatal-pembatal wudu. Ya, apa pembatal wudu? Keluarnya sesuatu. Nunggu fatwa ulama enggak? Telepon dulu alim. Syekh, tentu saya Syekh. Batal nggak Syekh? Ya. Gitu bukan? Ya wujudul ma, adanya air batal. Syekh, udah ada nih air. Batal nggak kayak umroh Syekh? Nanya nggak? Enggak perlu. Hakikatnya dalam masalah rinda. Ya, yasbah li ghairillah. Sujud pada selain Allah. Sabbullah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Batal. Ya cuma dalam masalah penegakan hukum ini baru haknya mulatul umur. Jadi harus dibedakan. Cuma terkadang seorang ulama ketika dia bicara di malam, bicara di hadapan, ya, dia harus preventif Dia harus tutup celah ini sehingga orang tidak gampang mengkafirkan. Sehingga dia katakan hati-hati, tanya kepada ulama. Babnya ya berbahaya. Tapi sebagian kita lugunya kelewatan. Salam. Ini akibat lugu kelewatan. Tidak mengetahui seorang alim bicara dalam konteks apa, dalam ya eh, forum apa, sehingga seolah itu adalah kaidah muridah, kaidah yang umum yang berlaku dalam semua keadaan. Tambah lagi mereka tidak lagi membedakan antara kekufuran yang jeli, yang terang, yang wabih dengan kekufuran yang yang sama. Ya, karena ulama membedakan. Intinya, ya, kembali kepada pembahasan ya bahwa ya <clears throat> penting bagi kita untuk ya, mengambil ibrah bahwa Al-Qur'an diambil ibrahnya bukan hanya dalam perkara ahkam. Ya. Perkara salat, perkara puasa, perkara ya haji, yang lain sebagainya. Kemudian dalam perkara akidah itu diabaikan. Lihat bagaimana Ibnu Qayyim mengeluhkan orang-orang di zamannya. Ya. Mengeluhkan orang-orang yang tidak mengambil ibrah, yang menganggap bahwa kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang pun itu sudah berlalu dan tidak meninggalkan pewaris. Kata beliau qala, kita lanjutkan, "Wa tanawala al-Qur'an lahum katanawulihi liulaik." Dan Al-Qur'an berbicara tentang mereka sama seperti bicara tentang orang-orang sekarang yang mereka melakukan perbuatan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin ya dahulu. Walakin al rukama kama qala Umar Ibn Khattab akan tapi perkaranya adalah seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya kenapa? Kondisinya kok bisa kayak gini? Ya, dalam perkara tauhid kok seperti orang kikuk gitu loh. Betul enggak? Ya. Belajar pembatal-pembatal sholat. Ya. Ketika datang salah satu pembatal, nggak perlu tanya. Batal memang. Pergi aja dia ke WC, Uduk lagi. Ya. Belajar pembatalan pembatal Islam, ketika datang pembatal, bingung. Batal nggak ya? Dan ini sudah disinggung juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam ya, ini syaksiyah beliau tentang orang-orang yang ya, gamang ketika mendapati ya e, suatu kasus di hadapannya. akan beliau mengeluhkan ya bahwa orang-orang ini sudah lama belajar. Namun ya ketika mendapat satu kasus mereka tidak sanggup untuk menentukan. Tidak mengerti ya mau ya e, menilai dengan apa. Baik. <clears throat> Apa yang menyebabkan kondisi ini? Kata beliau qala Walakin al-amru kama qala Umar bin Khattab. Kondisinya adalah seperti yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, "Innama tunqadul ural Islam urwatan urwah, idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah." Sesungguhnya sungguhnya ya tali Islam itu menjadi terlepas ya terlepas seutas demi seutas idza nasya'a fil Islam, apabila tumbuh dalam Islam ini orang yang tidak mengenal apa arti jahiliyah. Ya. Artinya inilah sebabnya. Ya, tidak mengerti apa itu kesyirikan. Ya, yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata beliau qala wa hada li'annahu idza lam ya'rifil jahiliyah wasy-syirk dan yang seperti ini. Karena apabila dia tidak mengenal jahiliyah dan juga kesyirikan, wa ma'abahu al-Qur'an wa dhammahu. Dan apa yang dicela oleh Al-Qur'an dan di ya, jelaskan keburukannya. Waqa'a fihi wa aqarra. Dia pun terjatuh ke situ dan menganggapnya sebagai ajaran. Ya. Nggak ngerti apa itu syirikan. Ya. Apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya bagaimana Al-Qur'an menjelaskan ya, buruknya kesyirikan dan seterusnya. Apabila dia tidak mengetahui hal itu, dia bisa terjatuh ke situ. Wa dan lebih jeleknya lagi menganggap ini sebagai ajaran. Ya. Qala wa da'a wa sawwabahu wa hasanahu. Dan bahkan dia mengajak kepadanya, mengajak kepada kesyirikan. Di saat dia menyangka ya bahwa kesyirikan itu adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nih, Ya. Dari orang-orang yang mengaku Muslim, ya, membela Islam, mencintai Rasulullah, tapi mengajak kepada ajarannya Abu Jahal. Wada'ilai wasawwabahu dan menganggapnya benar. Ya, lihat bagaimana orang-orang menganggap benar ajarannya siapa? Ajaran musyrikin. Ya, menjadikan ya, orang saleh sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu walaupun dengan alasan apa tawassul wa dan menganggapnya baik wa huwa la ya'rif dan dia enggak tahu annahu huwa alladhi kana 'alai al-jahiliyah padahal itulah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah Walau nadhirahu au syarrun minhu au dunah atau semisal dengannya atau lebih jelek bahkan atau kurang daripada itu. kudu yanqudu bidzalika ulal Islam sehingga dengan itu terlepaslah tali Islam itu dari hatinya. Ya. Awalnya apa? Enggak mau belajar tauhid. Sehingga dia menyangka bahwa kesyirikan itulah tauhid. Ya, dan orang yang membawa tauhid justru dituduh apa? kafir. Ya, dituduh membenci orang soleh ya, tidak mencintai ya, aulia. Ya. Dibalik keadaan. Ya. Sedangkan yang dia bawa dari kesyirikan inilah Islam. Sehingga mereka berani mati untuk membela dia. Itu terjadi. yang yanqutu bidzalika Islam an qalbi sehingga terlepaslah dengan itu tali Islam itu dari hatinya wa ya'udul ma'ruf dan terbaliklah keadaannya yang ma'ruf menjadi mungkar wal munkar ma'rufan yang mungkar menjadi ma'ruf wal bid'atu sunnatan yang bid'ah menjadi sunnah wa sunnah bid'atan dan yang sunnah dianggap bid'ah ya wa yukaffar ar-rajul mahdhil imlan wa bi tajrid tauhid sehingga seorang dicap kafir ya karena dia mendakwahkan tauhid ya dituduh zindiq ya dituduh ummal ya Zionis. Ya, bagaimana tuduhannya dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menyerukan at-tauhid. jadi di tauhid Itu dituduh kafir karena memurnikan tauhid. Wa yubadda' di mutaba'ati rasul mufaraqati al-ahwa wal bid'ah. Begitu juga dituduh mubtadi' padahal dia mengajak untuk memurnikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hawa-hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah. Perhatikan kata beliau selanjutnya, "Wa man lahu basiratun wa qalb." Dan barang siapa memiliki mata hati dan hati yang hidup. Ya. Ya radzalika ayanan. Dia akan lihat realita ini ya dengan mata yang telanjang. Masalahnya apa? Masalahnya seperti yang dikatakan oleh Qayyim, kebanyakan kita ya tidak mengambil ibrah dari Al-Quran. Nah, ini. Ada kalau kita mau mengambil ibrah dari Al-Quran apa yang terjadi? Ya, kita akan melihat ya realita ini terang ya benderang di ya hadapan kita. Dingin atau panas, Pak? Mau dinyalain atau dimatiin? Anda kalau lihat kayaknya antum agak gerah. Hah? Mati dia. <laughs> Ini 50 tahun ke atas ini. Memang agak antara dingin-dingin gerah ya. Ya udah. Lanjutnya. Qala Allahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Faslun. Pasal yang berikutnya. Nah, di sini Syekh membawakan perkataan Ibnu Qayyim ya, di mana beliau bicara tentang syirik asghar. Setelah saya sudah membahas pembahasan tentang syirik akbar. Sekarang beliau bicara tentang syirik asghar. Ya, Kata Ibnu Qayyim qala faslun wa amma syirkul asghar fakayasiru riya wa tasannu' lil khalqi wal half bi ghairillah. Adapun syirik kecil dia seperti riya yang terselubung wa tasannu' lil khalq dan ya, tasannu' itu ya apa ini? Bahasa Indonesia ini. Pura-pura gitu ya, tasannu' ya. Bersikap pura-pura di hadapan orang wal half bi ghairillah dan sumpah dengan selain nama Allah wa wa wa wa dan yang lain sebagainya. Artinya beliau sedang menyebutkan macam-macam dari syirik asghar. Nah, termasuk dari syirik asghar kata beliau qala wa qawlu hadza min Allah wa min. Ini dari Allah dan darimu. Ya. Itu menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal redaksi ucapan. Seperti ucapan masya wa syi'ta. Tapi kalau sudah sampai kepada hati, kepada keyakinan masuk dalam syirik akbar. Ini berkat kehendak Allah dan kamu. Kalau cuma dalam hal lisan syirik asghar. Wa anabillahi billahi wa bik. Ya. Di, sini maksudnya apa nih? Ya. Ba apa ini maksudnya? Dan aku dalam ya mungkin pertolongan ya atau lindungan. Allah wa mali lallahu an dan tidak ada yang menolongku kecuali Allah dan kamu wa ana mutawakkilun 'ala Allah wa 'alaik dan aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini semua ini sama. Ya, seperti ucapan Allah wa syi'ta yaitu menyamakan antara makhluk dengan Allah dalam hal redaksi. Menyamakan dengan lafal apa? dan. Ya, ini berkat kehendak Allah dan kamu. Enggak boleh. Ya. Yang boleh apa? Ini berkat kehendak Allah saja. Tapi kalau mau digabungkan dengan makhluk harus menggunakan lafal apa? Summa, kemudian. Ini berkat kehendak Allah kemudian kamu. Ya. <clears throat> walau lain lam yakun kada wa kada Kalau bukan kamu tidak akan terjadi ini dan itu. Ya, ini juga termasuk syirik asghar. Waktu yakunu nuhada syirkan akbar dan ini semua bisa saja menjadi syirik besar katanya. bihas bihali qailihi wa maqsadihi, tergantung kondisi ya orang yang mengucapkannya dan maksud ya serta niat ya orang yang mengucapkannya. Baik. Selanjutnya kata beliau qala, "Tsumma qala Syekh rahimahullah ba'da dzikri syirkil akbar wal asghar." Kemudian berkata Ibnu Qayyim setelah menyebutkan syirik akbar dan syirik kecil, Kata Ibnu Qayyim, "Wa min anwa'i syirk." Nah, di sini dimujmalkan dan di antara jenis-jenis kesyirikan, ini udah bicara tentang syirik besar, kemudian bicara syirik kecil, kemudian beliau bilang dan termasuk dari jenis-jenis kesyirikan. Sujudul murid di syekh, sujudnya murid kepada guru. Sujudnya murid kepada guru ini yang jadi masalah nanti. Ya, di mana mereka menganggap, tuh lihat Ibnu Qayyim masukkan sujud pada selain Allah ke dalam apa syirik asghar. Ya, padahal sudah selesai pembahasan ya tentang syirik asghar. Ya. Apalagi setelahnya beliau katakan kata beliau wa min anwa'i at-taubah syekh dan termasuk dari jenis kesyirikan taubat kepada syekh fa innaha syirkun azim. Sesungguhnya itu adalah syirik yang besar. Sebenarnya jelas. Ya, Cuman karena orang punya penyakit dalam hatinya sehingga mereka lihat ya ada celah walaupun sedikit itu dijadikan dalil. Itu dijadikan dalil. Qala min anwa'i an-nadru li ghairillah dan termasuk dari macam-macam kesyirikan adalah memberikan nazar untuk selain Allah fa innahu syirkun. Sesungguhnya ini kesyirikan. Wal khaufu min ghairillah dan takut dari selain Allah wa tawakkul ala ghairillah dan bertawakal kepada selain Allah wal amal li ghairillah dan beramal untuk selain Allah wal inaba wal khudu' dan taubat dan tunduk. Ya inabah itu taubat, khudu, tundukan wadzul ya, dan merendah kepada selain Allah. Wabtigha'i rizqi min indi dan mencari rizki ya, mengharap rizki dari selain dari selain Allah. Wa idafati ni'amihi ila dan menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah wa i'tiqadi an yakuna fil qauni ma la yasha'uh dan meyakini bahwa ada di alam ini yang terjadi ya di luar kehendak Allah. Intinya, ya, di sini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengutip perkataan Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Ya. Namun apa maksud dibawakannya perkataan Ibnu Qayyim ini? Yaitu pada kalimat apa? Yaitu kalimat yang dijadikan oleh kuburiyun dalil bahwa Ibnu Qayyim mendukung pendapatnya. Itu ucapan apa? Ya, min anwa'i sujudul murid li syekh. Dan termasuk dari jenis-jenis kesyirikan sujudnya murid kepada guru. Baik, <clears throat> ada pun pendetilan tentang ya ucapan-ucapan tersebut itu bisa adem ya e, pelajari dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan sini enggak dibahas tentang pendetilan itu. Selanjutnya kata beliau qala min anwa'ihi talabul hawaij minal mauta. Dan termasuk dari kesyirikan meminta hajat dan kebutuhan dari orang mati. Ya, mintanya langsung atau menjadikannya sebagai perantara terus diberikan kepadanya apa? ibadah. Wal istighatsah bihim, meminta keselamatan melalui mereka. Ya, mintanya kepada Allah tapi melalui orang orang mati. Wa tawajjuh ilaihim, ya, dan menghadapkan hati kepadanya. Ya, enggak lagi kepada Allah tapi kepada siapa? Pada orang mati. Wa hadza aslu syirkil alam. Waalaikumsalam ahlan. Dan ini merupakan asal usul kesyirikan manusia. Ya, menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta keselamatan melaluinya. Ya, kemudian beranjak ya minta hajat kepada orang mati. Wala fa mayyita qalin qatu amalu. karena orang mati itu telah terputus amalannya. Maksudnya dia nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Orang mati itu tidak menguasai untuk dirinya. Tidak kemanfaatan, tidak juga kemudaratan. Tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Tidak juga untuk untuk orang lain. قال وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا Dan orang mati itu tidak menguasai untuk dirinya kemanfaatan dan tidak juga kemudaratan untuk dirinya sendiri. Fadlan liman istaghatha bih apalagi untuk orang yang minta keselamatan dengannya. Artinya buat dirinya sendiri saja dia tidak menguasainya wasa'alau kota hajatihi atau untuk orang yang meminta kepadanya agar dipenuhi hajat kebutuhannya au sa'alahu atau meminta kepadanya an yashfa'lahu ila Allah fiha agar dia memberi syafaat untuk yang meminta kepadanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa hadha min jahli bisyafi wal mashfu'i lahu indah. Dan ini di antara bentuk kejahilan dia yaitu orang yang meminta kepada orang mati ya agar dipenuhi hajatnya atau agar orang mati itu memberi syafaat untuk dia. Nah, ini diantara bentuk kejahilan orang itu akan asyafi wal masyfu'ilah akan yang bisa memberi syafaat dan akan hal Allah Subhanahu wa taala karena Allah azza wa jalla, ya dia yang menguasai syafaat seluruhnya. Baik, ini pembahasan tentang syafaat ya dibahas pada babnya. Kama taqaddama fa innahu la yaqdir. Sebagaimana telah berlalu keterangannya dan penjelasannya. Fa innahu la yaqdiru an yashfa' lahu inda Ta'ala illa bi Karena orang mati tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah untuk siapapun kecuali dengan izin Allah. Wallahu lam yaj'al istighathatahu wa su'alahu sababan li'idnih. Dan Allah juga tidak pernah menjadikan perbuatan minta ya istighathatahu minta keselamatan ya kepada orang mati ya dan meminta kepadanya ya menjadi sebab untuk dia mendapatkan izin ya memperoleh syafaat. Ya, kita tahu ya bahwa dalam syafaat itu apa? Ada yang minta, ada yang memberi, ada yang menguasai. Ya, syafaat itu seperti kalau di kita ngasih rekomendasi gitu. Ngasih rekomendasi. Tiada orang mau nikah gitu ya. Mau nikah, ya, kebetulan kita kenal sama sama orang tua si gadis. Nah, datang nih pemuda. Ya. Dia minta tolong kepada ya, orang yang kenal dengan orang tua si gadis agar berbicara kepada orang tua tersebut. Ya. Si tahu bahwa pemuda ini pemuda yang baik dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Ya. Artinya ada tiga komponen di situ. Begitu juga ya, dalam konteks syafaat. Ada yang mendapatkan syafaat yaitu siapa? Al-muwahhidun, al tauhid. Ya. Yang memberikannya siapa? Ya, disebut dengan ya, asy-syafi'. Bisa dia berupa Nabi saw bisa dia malaikat. Ya. Bisa mereka yang mati, ya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'an yashfa'un. Al-Qur'an juga bisa memberi syafaat. Wal afrat yashfa'un. Nah, anak-anak yang mati dalam usia, ya balita juga yashfa'un, bisa memberi syafaat. Ya. Tapi yang memberi syafaat ini tidak menguasai. Dia cuma dikasih wewenang untuk memberi kepada yang bakal mendapatkannya. Ya. Namun dalam hal ini syafaat itu ketat. Yang memberikan syafaat nggak bisa memberikan syafaat sembarangan kecuali dengan izin dari yang memilikinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang mendapatkan syafaat nggak bisa mendapatkan syafaat kecuali kalau dapat izin dari Allah. Ibnu Qayyim menerangkan para penyembah kubur ini minta kepada mayit agar si mayit ini memberikan syafaat buat dia. Kata Ibnu Qayyim, Orang ini jahil, nggak ngerti hakikat syafaat. Ya, kenapa? Karena ya, siapa yang bilang bahwa si mayat ini termasuk orang yang bisa memberi syafaat? Kalau dia bukan nabi misalnya. Kalau dia misalnya nabi, ya. Atau Ibnu Qayyim, ya. Perbuatan kamu minta syafaat kepadanya, ya. Perbuatan ini bukan sebab Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaatnya kepadamu. Gitu. Ya. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idni. Allah tidak pernah menjadikan minta kepada si mayit ya, sebab Allah berikan izin dia memberi syafaat. Wa inna sababu li'idni kamalut tauhid. Melainkan sebab untuk mendapatkan izin ya, kita mendapatkan syafaat adalah kesempurnaan tauhid. Jadi kalau kita ingin agar kita mendapatkan syafaat bukan datang kepada orang soleh kuburan orang soleh, kuburan wali, enggak syafaat. Enggak, cukup sempurnakan tauhid. Cukup kita sempurnakan tauhid. Wala fajaha dan musyrik lalu datanglah si musyrik ini bisa babil dengan satu sebab yang menaun izin yang justru menjadikan dia ya terhalangi dari apa? dikasih izin untuk mendapatkan syafaat. Ya. Wal mayyit muhtaj Sedangkan si mayit ini sebenarnya dia yang butuh. Ila man yad'ulahu, kepada yang bisa mendoakannya, wa yataraham alaihi dan memintakan rahmat untuknya wa yastaghfirlah dan memohonkan ampun untuk dia. Kama ausana Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diwasiatkan kepada Nabi kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zurna qubural muslimin," tatkala kita menziarahi kuburan orang-orang Islam, an nataraham alaihim, untuk kita memohonkan rahmat untuk mereka. Wa nas'allahum al-afiyah wal maghfirah. Dan mintakan untuk mereka kepada Allah ampunan dan keselamatan. Jadi Nabi nyuruh kita kalau kita menziarahi kuburan saudara kita dengan muslimin untuk mendoakan dia. Mohonkan untuknya ampunan, mohonkan untuknya keselamatan, mohonkan untuknya apa? rahmat. Fa'akasal musyrikuna Tapi si musyrik ini justru dia balik. Dia balik ya wazaruhum al ibadah si musyrik menziarahi mayit ya beribadah kepadanya dalam rangka ibadah kepada si mayit al hawaid dan minta hajat dan kebutuhan kepada si mayit ya orang paling bodoh mereka subhanallah ya wal istighatsati bihim dan minta keselamatan kepada mereka dia balik waja'alu quburahum awthanan tu'bad dan si musyrik menjadikan kuburan orang mati itu sebagai berhala yang diibadahi. Wasammuha wasammau qasdaha hajjan dan mereka namakan perjalanan menujunya perjalanan pergi ke sana sebagai bagian dari menunaikan ibadah haji. Di sini belum disebut haji. Tempat lain sudah disebut haji. Tapi di sini sudah ada yang menyebut manasik. Manasik ziarah kubur. Udah mulai mirip-mirip tuh. Disebut manasik. Ya sama seperti manasik apa? Manasik haji. Ya, manasik ziarah kuburan fulan, manasik ziarah kuburan alan, manasik ziarah subhanallah. Ya. sammu qasda hajjan dan mereka menamakan per perjalanan menujunya sebagai haji. Wattakhadhu indaha waqfah wa halq ar-ra's dan mereka pun ya, mengambil ya apa itu? ritual. Ya, membuat sebuah ritual khusus. Wattakhadhu indaha waqfah ya. Ya apakah harus pakai baju putih, ya. tapi yang di Gubah yang ziarah harus pakai baju putih. Keluar mundur, nggak boleh balik. <laughs> ya. Keluarnya harus mundur, Pak. Ya. Nggak boleh ngebelakangin tuh. Ya, Ka'bah aja kita boleh ngebelakangin. Ini kuburannya siapa? Ya, Habib apa namanya? Yang di Priok itu. Oh. Bah Priok, ya Bah Priok harus mundur katanya. Masyaallah assalamah. Itu yang dimaksud dengan wattakhaduha waqfah. Mereka mengambil menjadikannya apa? Ya, sebuah ritual. Wa halqur ra's, mereka bikin juga di situ yang namanya mencukur rambut. Udah dimirip-miripin sama haji akhirnya. Ya. jama'u baina syirk bil ma'budil haqq wa taghyiri dinih. Sehingga mereka menggabungkan dua maksadat, Dua kerusakan. Apa? Yang pertama, ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Asyirk bil ma'budil haq. Dijadikan ya si penyembah si penghuni kubur itu sebagai tandingan bagi Allah. Ya, wa taghiri dini. Udah gitu dia rubah pula agama Allah. Ya, sudah tergabung di situ kesyirikan, tergabung di situ kebid'ahan. Dua maksudnya. Akhirat yang ketiga, wa mu'adatu ahli tauhid memusuhi ahli tauhid. Orang yang mengingkarinya dituduh Wahabi. Orang yang mengingkari dituduh ya tidak mencintai orang soleh, ya memusuhi ya para wali. Wa mu'adatu ahli tauhid. Wa nisbati ahli ila tadaqqus lil amwat dan menuduh ya orang yang ya mendakwakan tauhid itu ya eh, tidak memuliakan orang ya, orang-orang mati. Ya, tidak memuliakan orang-orang soleh. Ya, tidak mengagungkan ya as-salihin dan seterusnya. Qala wa hum qad tanaqqasul khaliq padahal yang sebenarnya adalah kebalikannya. Merekalah yang telah melecehkan Allah Azza wa Jalla. Ya. qawi ya. Ya, ucapannya kuat sekali. Ya. Padahal sebenarnya merekalah yang telah melecehkan Allah dengan melakukan kesyirikan kepadanya. Wa awliya wal muwahhidinalah dan para wali-wali Allah itu ahli tauhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu Alladzina lam yusyriku bi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, bidzammihim, dengan mencela mereka, mengejek mereka. Turut dengan tuduhan-tuduhan yang ya, yang keji. Ya, Wahabi, radikal, ya, suka mengkafir-kafirkan, ya. Padahal yang dikafirkan orang kafir. Ya. Lalu mereka katakan nggak boleh mengkafirkan muslimin. Memang nggak boleh mengkafirkan muslimin, tapi masalahnya orang yang menyembah selain Allah memang bukan orang Islam. Ya. Seperti itu yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Wa qad tanaqasul khaliq, yang sebenarnya mereka telah melecehkan Allah sang pencipta dengan melakukan kesyirikan dan para wali-waliullah mereka lecehkan juga. Ya, al-muwahhidun yang mentauhidkan Allah Alladzina lam yusyriku bi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, bidammihim dengan mencela mereka, wa mu'adatihim dan memusuhi mereka. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayat tanaqqus dan mereka telah melecehkan ya zat yang dia sekutukan. Ya. ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, wa tanaqqasu man asyraku bihi ghayat tanaqqus. Idhannu annahum raduna minhum bihadza. Maksudnya dia telah melecehkan ya, orang soleh itu. Jadi mereka lecehkan Allah dengan kesyirikan dan mereka lecehkan siapa? Orang soleh itu ya, yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Gaya tak takus. dengan pelecehan yang dahsyat idhannu karena mereka menyangka annahum raduna minhum bihadza bahwa mereka ini orang-orang soleh ini rida dengan perbuatan kesyirikan mereka ya karena sesungguhnya kalau benar dia soleh harusnya nggak rindu dengan perbuatan kalian. Kalau dia rindu dengan perbuatan kalian, berarti dia apa? Ya, karena pengertian tauhid itu apa? Kullu man min dunillahi wa huwa wa Siapa saja yang diibadai selain Allah dan dia ridho. Dan dia ridho. Ya, kalau dia ridho berarti dia bukan orang saleh. Wala awan naum amaruhum bi atau menyangka bahwa mereka orang-orang saleh ini memerintahkan ya orang-orang yang beribadah kepadanya melakukan ibadah-ibadah itu. Wa naum alaihi dan bahwasanya mereka yaitu orang-orang soleh itu memberikan loyalitas loyalitasnya kepada orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya di atas ajaran itu. Ya, ini ya kebaliman kebaliman mereka yang berlipat ganda. Apa kata Ibnu Qayyim selanjutnya? Wa haula dan mereka itu ada urusul wat tauhid semua mereka adalah musuh para rasul dan musuh at-tauhid. Nah, dalam diri kita. Pelaku kesyirikan. Kemudian ditambah dengan itu memusuhi ahli tauhid. Ya, mengejek ahli tauhid. Ya, mencela mereka. Ya, bahkan mengkafirkan al-muwahhidun. Mereka adalah da'ur rusul wa tauhid. Mereka adalah musuh para rasul. Artinya mereka bukan hanya sekedar musyrikun yang melakukan kesyirikan. Ya, bal asyad min hada. Bahkan mereka lebih dahsyat daripada itu. Kenapa? Karena mereka ditambah kesyirikan mereka memusuhi al-muwahhidin. Mereka adalah musuh para rasul dan ahli tauhid fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan setiap tempat. Wa ma aktsarul mustajibina lahum. Alangkah banyak orang yang menyambut ajakan mereka. Dan alangkah sedikit orang yang menyambut at-tauhid. Ya, itulah al-ghurbah. Jadi kalau kita pernah dengar Ya, hadis apa? Tentang kurba pada al-islamu ghariban. Islam muncul dianggap asing. Apa yang dianggap asing ketika itu? Orang Arab udah pakai jubah asing ketika itu. Bukan jubahnya. Orang Arab udah merah jenggot ketika itu asing. Bukan jenggotnya. Dia sunnah. Ya, itu juga bagian darinya. Bagian dari ajaran Rasulullah. Tapi ketika Nabi mengatakan pada al-islamu ghariban, ya, yang dianggap gharib ketika itu apa? Tafsir ketika muncul dengan kalimat la ilaha illallah mengajak kepada ya ifradul ibadah ya lillah menunggalkan ibadah hanya kepada Allah meninggalkan ibadah-ibadah musyrikin wa takfirul musyrikin menganggap orang-orang musyrik itu kafir dan seterusnya inilah yang disebut dengan al-ghurbah itu dalam hadis tersebut wa sayaudu ghariban dan kelak akan kembali dianggap asing itu apa tauhid ya tauhid ya seperti itu. Allah taala a'la wa alam. <clears throat> Walillahi darru khalilihi Ibrahim. Ya. Dan <clears throat> alangkah indah apa yang diucapkan oleh kekasih Allah itu Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada al-asnam. Ya. Jadi jadikanlah aku fi janib, di satu tempat Sedangkan peribadatan kepada asnam di tempat yang lain. Ya. Dalam ayat lain, ya, Allah Azza wa Jalla memuji Ibrahim dengan mengatakan walam yaku minal musyrikin dan Ibrahim bukan termasuk dari orang-orang musyrikin. Ya, termasuk dalam akidahnya, termasuk dalam mukhalatatnya. Dalam ya, kumpul-kumpulnya. Ya. Allahu a'lam maqam kita dalam tauhid ini baru seberapa. Ya, Allah <clears throat> Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa irab sungguhnya mereka telah menyesatkan banyak manusia. Wa ma naja man syaraka hadha syirkal akbar illa man jarada tauhidah. Dan tidak ada yang selamat orang yang menyekutukan Allah dengan kesyirikan besar ini kecuali orang yang memurnikan tauhidnya <clears throat> untuk Allah Subhanahu wa taala illa man jarada tauhidahu lillah wa adal musyrikina fillah dan memusuhi musyrikin karena Allah wa taqarraba bimaqtihim ila Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci mereka intah kalam kan ini ada yang selamat dari kesyirikan besar ini kecuali yang terpenuhi padanya tiga sifat apa sifat itu yang pertama orang yang memurnikan tauhidnya untuk Allah ya orang yang memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah ini yang pertama Kemudian yang kedua, al musyrikin fillah, memusuhi ya orang-orang musyrikin karena Allah. Dan yang ketiga, ya dia membenci orang-orang musyrikin, ya dengan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Taqarrabu naqdim ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan dengan membenci mereka. Memendam kebencian kepada kepada mereka. Intah kalamu, selesai perkataan <clears throat> Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. <clears throat> والله تعالى أعلى وأعلم <clears throat> طيب اتواجه إن شاء الله وجزاكم الله خيراً